بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca syurut as-siyam syarat-syarat jika terkumpul pada seorang syarat-syarat ini maka wajib atasnya berpuasa <clears throat> yaitu enam syarat al-muallif rahimahullah menyebutkan di sini empat <clears throat> nah, apa itu yang pertama adalah muslim muslim Artinya apa? Lawan daripada kafir. Kemudian balik lawan daripada as-saghir. Yang belum balik tidak wajib atasnya berpuasa. Tapi anak-anak pada usia tamyiz jika memungkinkan untuk dilatih berpuasa maka dilatih berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah al-aqil yaitu berakal. Awan daripada gila atau yang lainnya dari hilangnya akal, ikunkah dan semacam. Kemudian yang keempat al-qadir mampu untuk berpuasa. Ini mampu berpuasa adaan atau qadaan. Adaan apa makna adaan? Hah? Adaan qadaan apa makna kodok? Apa makna ada? Hah? Ayo, pada waktunya. Laksanakannya pada waktunya. Maka jika tidak bisa melaksanakan adaan ada waktu yang ditetapkan, maka dia qadaan. Al-muhim dia sanggup mampu untuk berpuasa. Yang kelima apa? Hah? Al-Muqim. Yang kelima, Al-Muqim. Lawan daripada As-Safar. Lawan daripada As-Safar. Lawan daripada Musafir. Nah, yang keenam Ayo, terbebas dari penghalang puasa tersebut dan ini khusus bagi wanita yaitu terbebas daripada al haid wan nifas. yakni ketika Ramadan dia tidak sedang haid, ketika Ramadan dia tidak sedang nifas. Maka ini enam syarat jika terkumpul pada seseorang wajib atasnya berpuasa. Nah, wajib atasnya berpuasa. <clears throat> Kemudian Masalah berikutnya bagaimana menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Karena disebutkan oleh muallif rahimahullah di sini biru'yatihi hilali yaitu dengan melihat hilal atau ikmal sya'ban halatina yauman atau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi 30 hari, hari ini misalnya tanggal 30 Syaban, maka besoknya tanggal 1 Ramadan. Dalilnya adalah hadis-hadis sebutkan di sini qala sallallahu alaihi wasallam Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'firu. Fa in ghamma 'alaikum faqduru lahu. Muttafaqun 'alaihi. Fa in ghamma 'alaikum faqdiru lahu. Muttafaqun 'alaihi. Dibawakan di sini hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim <coughs> di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ra'aitumuhu fasumu jika kalian menyaksikan hilal yakni hilal Ramadan fasumu maka berpuasalah kalian wa idza ra'aitumuhu dan jika kalian melihat hilal hilal yang mana ini Hah? Syawal fa'aftiru maka makan minumlah selesai berpuasa fa'in humma alaikum jika tertutup pada pandangan kalian humma tertutup awan atau apa saja yang menutupi sehingga tidak terlihat al-hilal oleh seluruh manusia oleh seluruh penduduk negeri maka faqdiru lahu maka hendaklah kalian menghitungnya ya bagaimana menghitungnya apa yang dimaksud wa fil dijelaskan di dalam lafaz yang lain faqduru lahu salasin yakni hitunglah menjadi bilangan salasin 30 hari di dalam lafaz yang lainnya fa'akmilu genapkan iddata Sya'ban bulangan bulan bulangan bulan uh, eh, bilangan bulan Sya'ban salatin 30 hari. lafaz Bukhari. Maka hadis-hadis ini sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwasannya menentukan masuknya hilal masuknya bulan Ramadan dengan menyaksikan dan hadis-hadis ini menjelaskan makna ayat makna ayat aman syahida minkum syahra fal yasumhu. Faman syahida. Barang siapa yang menyaksikan. Ya, ini dijelaskan dalam hadis ini melihat hilal. Baik dia melihat langsung dengan penglihatan dia sendiri atau kalau dia tidak melihat maka dengan berita orang-orang yang menyaksikan al-hilal sebagaimana hadis Abu Daud di mana Ibnu Umar meriwayatkan taro'an nasu al-hilal orang-orang berusaha melihat hilal Fara'aituhu. Kemudian aku berhasil menyaksikan munculnya hilal Ramadan. Fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu inni ra'aituhu. Maka aku habarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku menyaksikan al-hilal فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan apa? Beliau berpuasa dengan berita dari Ibnu Umar. wa amaran nas bisiyamihi dan memerintahkan muslimin di masa itu ketika itu untuk berpuasa dengan apa dengan ru'yah al-hilal yang disaksikan oleh satu orang Ibn Umar radhiyallahu anhuma maka hadis-hadis ini sekali lagi menjelaskan tata cara menetapkan masuknya Ramadan adalah dengan dua perkara atau kalau mau dirinci dengan tiga perkara. Yang pertama melihat langsung melihat langsung menyaksikan al-hilal. Yang kedua dengan apa? Syahadah. Persaksian orang yang melihat syahadah seorang mukmin muslim yang melihat al-hilal. Sebagaimana hadis Ibnu Umar tadi. Kemudian yang ketiga adalah jika tidak melihat langsung atau tidak ada berita kalau al-hilal terlihat maka yang ketiga dengan apa? Dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'ban. Dan ini sekali lagi adalah teori atau prinsip yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dengan ilmu hisab menentukannya, maka ini tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. dan para a'immah madhab al-arba'a. Tapi ini datang belakangan dari orang-orang yang mereka eh, terkaburkan dengan teknologi. Disangka bahwasannya teknologi itu bisa berdiri sendiri menentukan hukum syar'i. Sungguhnya secara syar'i al-hisab tidak bisa untuk menentukan keluar masuknya Ramadan. <clears throat> Menentukan keluar masuknya Ramadan adalah dengan cara yang mudah dan dengan cara yang biasa yaitu melihat atau mendengarkan khabar orang yang melihat atau menggenapkan bulangan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Demikian juga menentukan berakhirnya Ramadan atau masuknya bulan Syawal dengan cara yang demikian. Dan seluruh bulan-bulan Islamiyah menentukan masuk dan keluarnya dengan cara-cara ini tadi. Ru'yatu al-hilal atau ikmal menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari maka keesokannya adalah tanggal satu di bulan berikutnya. Kemudian perlu diketahui terkait dengan ru'yatul hilal di dalam hadis Ibnu Umar tadi ada pelajaran bagaimana menetapkan puasa bagi person-person pribadi-pribadi Nah sesungguhnya keputusan puasa atau tidak puasa ini dikembalikan kepada pemerintah negerinya. Dikembalikan kepada pemerintah negerinya. Karena ini adalah perkara terkait dengan umat, terkait dengan masyarakat. Dan pemerintah mempunyai wewenang hak, bahkan kewajiban. Dan ini amanat mereka di dalam menyampaikan. Karenanya dalam hadis Ibnu Umar perhatikan baik-baik hadis Ibnu Umar ini. Taro annasu al-hilal. Suatu ketika, yakni di hari Ramadan tertentu, menjelang Ramadan tertentu. taro nas al-hilal, orang-orang berusaha melihat al-hilal. Kemudian faraituhu kata Ibnu Umar aku melihatnya. Maka perhatikan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Tidaklah kemudian Ibnu Umar langsung mengumumkan kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang-orang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan inilah contoh syar'i. Bagaimana seseorang yang melihat hilal apa yang harus dilakukannya? Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menemui Nabi. Sebagai apa Nabi posisinya ketika itu? Pimpinan negara yang memutuskan diterima atau tidaknya berita orang yang mempersaksikan al-hilal. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu lantas aku menghabarkan ini raaituhu aku menyaksikan hilal maka kemudian Rasulullah menerima persaksiannya lihat setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah fa amaron nas bisyamihi siapa yang mengumumkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni ini hujjah dan dalil yang sangat kuat para ulama yang menyatakan bahwasanya keputusan perkara ini dikembalikan kepada pemerintah. Teorinya adalah berusaha melihat al-hilal. Masing-masing orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat al-hilal. Tetapi jika dia telah melihat, tidaklah masing-masing person, tidak berhak masing-masing organisasi untuk mempublikasikannya tetapi kewajibannya adalah apa? Melapor kepada pemerintah. Maka jika pemerintah menerima persaksiannya, maka ini yang diharapkan kemudian pemerintah mengumumkan. Nah, pemerintah mengumumkan. Jika ternyata persaksiannya ditolak, Berarti ru'yah hilal ya, orang yang bersaksi itu apa? Sama dengan tidak ada. Maka muslimin bagaimana berpuasa mengikuti ketetapan pemerintah. Jika pemerintahnya menghabarkan ru'yatul hilal, maka dia berpuasa. Jika pemerintahnya eh, menetapkan Ramadan dengan al-ikmal menyempurnakan bilangan bulan maka kita mengikuti yang demikian ini maka ini yang diterjih oleh para ulama dan demikianlah semestinya dinasehatkan oleh para masyaih kita al-kibar di masa-masa ini Syekh Muqbil Syekh Al-Albani Syekh Al-Uthaymin nah Padahal Syekh Al-Uzaimin secara teori, secara teori ya, pendapatnya bahwasanya kapan seseorang melihat hilal maka dia berpuasa. Nah, tetapi jika pemerintah menolak dan menetapkan keputusan tertentu maka seseorang maka muslimin di suatu negeri itu mengikuti keputusan pemerintahnya. Nah, demikian pula Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menetapkan demikian. Dan demikian pula para ulama yang terkumpul di yang yang menetap uh, yang terkumpul di dalam fatwa lajna daima pun menetapkan demikian. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan para imam yang lainnya. Hikmahnya adalah agar rakyat muslimin tidak terpecah belah. Tetapi mereka istima' bersatu di dalam menunaikan ibadah dan persatuan ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan mengikuti keputusan pemerintahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pun mengajarkan yang demikian. Sampai-sampai Syekhul Islam menyatakan walaupun ada 10 orang melihat hilal. 10 orang melihat hilal kemudian laporan ke pemerintah. Ternyata pemerintah menolak persaksiannya. Maka keputusan Eid, Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan ini adalah kembali kepada keputusan pemerintahnya. Persatuan 10 orang tadi tidak dipakai oleh negeri. Adapun sebabnya apa kalau dengan alasan syar'i mungkin dilihat tidak jujur atau kalau dengan alasan tidak syar'i maka yang berdosa adalah siapa? Imamnya. Adapun rakyat mengikuti kewajiban mendengarkan dan taat kepada pemerintah negerinya. Kalau ada kesalahan, maka kesalahan itu siapa yang terkena padanya? Yang terkena padanya adalah pemerintah jika mereka tidak amanat dalam perkara ini. Adapun kewajiban kita mengikuti sesuatu berdasarkan jalurnya. Tidak dibenarkan masing-masing pribadi berpuasa menurut menurut hisabnya, menurut ru'yahnya, menurut keputusan organisasinya. Nah, tetapi masing-masing pribadi mengikuti keputusan pemerintahnya. Berikutnya wa yusamu bi ru'yati adlin lihilalihi dan yusamu ditetapkan puasa bi adlin dengan cukup persaksian satu orang wala yuqbal fi baqiyati syuhur illa adlan dan tidaklah diterima persaksian masuk dan keluarnya bulan-bulan lain selain Ramadan kecuali dua saksi. Ya, ini pembahasan ini menjelaskan tentang berapa minimal seorang berapa minimal saksi yang bisa dijadikan yang bisa diterima persaksiannya dalam menetapkan masuk dan keluarnya bulan. Maka untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan cukup dengan satu orang saja. Dengan hadis-hadis yang sangat banyak, di antaranya hadis yang tadi, hadis siapa? Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar seorang diri melihat dan menghabarkan kepada Nabi Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima persaksiannya. Dan ini pendapat jumhur al ulama dari madhab Hanafiyah, Abu Imam Ahmad, madhab Hanabil, Hanabila, demikian juga madhab al Imam Ash-Syafi'i, rahimahullahu taala. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik mensyaratkan semua kesaksian menentukan masuk keluarnya bulan minimal dua. Tetapi terbantah dengan hadis itu tadi. Adapun bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan, maka harus dua dan ini tidak ada khilaf. Ijma para ulama menentukan masuknya bulan Syawal harus berapa saksi? Dua. Menentukan masuknya bulan Zulhijjah berapa? Dua. Dan yang lainnya. Apa dalilnya? Bahasanya persaksian masuknya bulan itu minimal dengan dua saksi. Dalilnya adalah hadis Haris bin Al-Hatib radhiyallahu anhu. Di mana Al Haris bin Al Hatib mengatakan ahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka liru'yah ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian dengan kita menetapkan keputusan, perjanjian annan suka lirru'yah untuk kita beribadah dengan melihat al-hilal birru'yah. Ya, ini melihat langsung. Ini pertama. Bagaimana kalau tidak melihat langsung? Fa'ilam narohu. Kalau kita tidak melihat langsung. Wasyahida syahidani. Tetapi ada dua yang bersaksi wa Sahidani syahidani adlin dua orang saksi yang adil mempersaksikan masuknya hilal masuknya bulan nasakna bi maka kami menetapkan ibadah dengan apa persaksian keduanya dengan persaksian keduanya hadis ini diriwayatkan oleh Eh, Abu Daud, Qutni dan disahihkan oleh para ulama Syekh Al Albani dan yang lainnya. Maka ini sesungguhnya dalil asal dalam menentukan masuknya eh, dalam menentukan ibadah yang terkait dengan masuknya dan keluarnya bulan pertama dengan apa? Ru'yatul hilal. Melihat dia melihat langsung yang kedua jika dia tidak melihat langsung dengan persaksian. Minimal berapa? Minimal dua. Ini hukum asalnya. Minimal persaksian dua. Di seluruh bulan-bulan. Tetapi kenapa bulan Ramadan diperkecualikan? Karena ada hadis-hadis khusus. Paham ya? Eh, ada pun bulan-bulan yang lainnya tidak ada hadis khusus yang menjelaskan masuknya bulan-bulan tertentu dengan satu saksi kecuali bulan Ramadan yaitu hadis Ibnu Umar dan juga hadis-hadis yang lainnya. Maka sekali lagi masalah ini menjelaskan berapa minimal saksi yang diterima. Maka diterima persaksian dari seorang yang adil, diketahui dia jujur tidak bermain-main dalam agamanya, taat dalam ibadahnya, tidak dikenal sebagai pendusta, dan dipersaksikan oleh dua orang yang adil Adapun Ramadan sekali lagi cukup dengan satu orang saksi. Bagaimana jika yang bersaksi perempuan? Maka para ulama ikhtilaf. Kaul sahih dalam perkara ini adalah sama laki-laki dan perempuan. Masalah berikutnya sekarang tentang niat singgung pada pertemuan yang lalu apa hukum niat di dalam berpuasa? Hah? Ayo, dia adalah rukun as Yang artinya jika dia tidak berniat berarti apa? Tidak sah puasanya. Dan telah disebutkan bahwasanya rukun saum ada berapa? Rukunnya puasa ada berapa? Ada dua. Yang pertama ini niat. Yang kedua apa? Menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan. Ini rukun as-saum. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama niat. Maka jika niatnya hilang, batal puasanya. Yang kedua adalah apa? Menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan. Maka karena ini adalah rukun, berarti perkara yang sangat penting menentukan keabsahan puasa seseorang. Kalau al-muallif rahimahullah wajib yajibu tasbitun niyyah siyamil Wa amman nazal fayajuzu bin niyati minan nahar. Maka perlu diketahui niat puasa wajib dan niat puasa sunnah berbeda-beda dari sisi waktunya, permulaannya. Bagaimana maksudnya berbeda dari sisi waktu dan permulaannya? Niat puasa fardu harus dimulai sejak sebelum masuknya uh, uh, waktu terbitnya fajar. Sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh, dia telah berniat. Nah, entah sebelum tidur, entah ketika bangun sahur. Nah, al-muhim sebelum masuknya waktu fajar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, لا صيام لمن لم يبيت النيات من lail لا liman lam لم يبيت min al-lail. la صيام tidak ada puasa artinya apa tidak sah puasanya man lam yubayyitun niyat orang yang belum menetapkan niat puasanya minal lail. Rasulullah menyatakan lail. Nah, artinya apa? Sebelum masuk waktu apa? Fajar. Sebelum masuk waktu subuh. Baik malamnya itu malam di permulaan malam ketika dia tidur telah berniat maka kalau ketiduran bangunnya sudah azan subuh kalau dia telah berniat maka dia boleh untuk terus berpuasa. Kalau ternyata sebelum tidur, sebelum tidur dia tidak berniat berpuasa. Nah, kemudian bangun-bangun telah azan subuh, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini pendapat sahih dari akwal para ulama jumhur a'immah. Ikhtilafnya mirip dengan perkara saksi tadi. Adapun puasa sunnah boleh dia niat puasa walaupun sudah masuk pagi hari. Misalnya bagaimana? Malam hari dia tidak niat untuk berpuasa. Setelah sholat subuh dia tidak berniat berpuasa. Kemudian ketika hendak sarapan ternyata tidak ada makanan di rumahnya. Lalu dia berniat ya sudah puasa saja. Maka yang seperti ini bolehkah? Boleh. Tentunya dengan syarat dia belum makan dan minum dan belum melakukan hal-hal yang itu membatalkan puasa. Nah, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui beliau radhiyallahu anha kemudian menyatakan hal indaki ta'am apakah engkau punya makanan kemudian Aisyah menyatakan la tidak ada Kemudian Rasulullah menyatakan, "Fa ini idan saimun." Kalau begitu aku berpuasa saja. Maka hadis ini sebagai dalil bahwasannya puasa sunnah boleh baginya niat walaupun sudah masuk pagi hari. Nah, adapun Sekali lagi puasa fardu. Puasa fardu itu bukan hanya Ramadan. Misalnya puasa apa yang itu fardu? Puasa nazar. Paham ya? Maka dia mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Nah, misalnya kalau saya berhasil dalam usaha ini saya bernazar untuk berpuasa. Berarti puasa ketika itu hukumnya apa bagi dia? Wajib. Maka niatnya mulai sejak malam hari. Dan yang dimaksud dengan niat bukanlah sesuatu yang dilabatkan sebagaimana keumuman orang-orang melakukannya. Tetapi niat cukup di dalam hati. Tidak perlu melabatkan itu, sauma godin, adaan, dan seterusnya. Seseorang niat ketika hendak tidur, dia niat nanti mau bangun jam 3 untuk sahur. Berarti ini niat untuk apa? Puasa, cukup yang demikian. Paham ya? Nah, itu sudah cukup baginya. Atau misalnya karena terlalu lelah, terlalu lelah, kemudian setelah sholat terawih dia makan, yakni makan untuk persiapan Ramadan, yakni makan sahur, kemudian dia tidur dan tidak bangun kecuali setelah azan fajar. Maka ini telah cukup baginya insyaallah taala Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan tonton. Nah, ini juga ikhtilaf para ulama ini pertanyaan yang bagus dan karena ini juga dibahas oleh para ulama. Niat Ramadan, puasa Ramadan, apakah cukup di permulaan malam Ramadan berniat satu kali untuk keseluruhan Ramadan selama sebulan? Ataukah tiap-tiap hari puasa Ramadan butuh masing-masing niat tersendiri? Nah, kaulus sahih dalam perkara ini adalah tiap-tiap hari Ramadan butuh niat tersendiri. Ini insya Allah qaulus sahih dan ini yang diterjemah oleh Syekh Saleh Fauzan Habibahullahu taala. Karena tiap hari itu ibadah sendiri. Paham ya? Setiap hari itu ibadah sendiri. Dengan kadar pahala yang tentunya akan berbeda-beda dengan e, puasa berikutnya. Hari pertama niatnya demikian dan mungkin semangatnya keikhlasannya lebih besar, maka pahalanya akan mendapat lebih besar. Hari kedua mungkin demikian juga. Kemudian di hari-hari pertengahan, di hari-hari akhir mungkin berbeda Al-Muhim setiap hari ibadah dan tentunya membutuhkan niat masing-masingnya. Adapun Syekh Al Utsaimin rahimahullah pendapat lain bahwasanya cukup niat satu di permulaan Ramadan untuk keseluruhan. Kecuali ketika di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah Ramadan ia tidak berpuasa. Misalnya puasa seminggu. Di hari ke-10 sakit, tidak berpuasa. Maka untuk berpuasa lagi butuh niat tersendiri. Ini yang ditarji oleh Syekh al uzaimin Wallahu alam yang lebih kuat adalah apa yang diterjemah oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dan ini lebih berhati-hati. Nah, Hukum puasanya selama syarat-syarat yang lainnya, selama syarat-syarat yang lainnya apa eh, terpenuhi, insya Allah secara hukum sah-sah saja, tetapi dia tercela. tetapi dia tercela. Nah, karena menyelisihi al-jamaah menyelisihi al-jamaah karena keabsahan itu terkait dengan apa tadi rukunnya terpenuhi paham ya jika terpenuhi rukunnya maka sah puasanya tetapi bisa berkurang nilai puasanya jika dia melakukan apa perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan puasanya.